Sambil kita berucapan Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala "Anhu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il الفجر akthar min raka'ataini. Sa'id ibn Musayyib melihat seseorang yang salat setelah terbit fajar lebih dari dua rakaat. Yuksir fiha ruku' was sujud yang memperbanyak padanya ruku dan sujud. Salat aneh. Salat lebih dari dua rakaat setelah fajar dan diperbanyak rukuknya. Diperbanyak pula sujudnya. Fanahahu maka Ibnu Musayyib melarangnya. Melarang orang tadi untuk mengerjakan salat yang seperti itu. Faqala ya Aba Muhammad yu'adzibni Allah 'ala salah. Orang tadi membantah dan berkata, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibni Allah 'ala salah. Apakah Allah akan mengadab aku karena aku salat?" Apa jawaban Ibnu Musayyib rahimahullah? Qala la. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Bukan. Bukan mengadabmu karena salatmu, bukan. Tetapi mengadabmu karena engkau menyelisihi sunnah nabinya. Sunnah rasulnya. Sunnah yang diajarkan oleh utusannya. Utusan Allah SWT. Qanifidina jawaban seperti ini. Dari seorang ahlul hawa. Dari seorang pengekor hawa nafsu. Itu sering kali terucap. Bukan hanya di zaman Ibnu Musayyib rahimahullah. Bahkan sampai zaman kita ini kalau ada yang menegur ini bid'ah, dikir seperti ini bid'ah, salat seperti itu bid'ah, maka mereka menjawab, apakah Allah akan mengadab kita karena kita berzikir? Apakah Allah akan mengadab kita karena kita ngerjakan salat? Mereka menjawab dengan jawaban klasik, jawaban kuno, yang pernah diucapkan oleh seseorang kepada Ibn Musayyib di zaman tabi'i. Dengan jawaban, Hal yu'adzibin lillahu ala salah, apakah Allah akan mengadab aku karena aku sholat? Bukan. Bukan mengadab kamu karena kamu sholat, bukan. Tetapi mengadab kamu, kamu karena kamu menyelisihi sunnah Sok tahu, merasa lebih pintar dari Rasulullah, lebih pandai dari Nabi, merasa lebih tahu dari seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan salat dengan cara-caranya. Rasulullah mengajarkan berzikir dengan cara-caranya. Rasulullah mengajarkan pula rokaat-rokaatnya, ruku dan sujudnya diajarkan oleh Rasulullah SAW secara jelas gamblang. Maka ketika diselisihi dengan sengaja, menyelisihinya dengan sengaja-sengaja. Karena merasa ini kayaknya lebih bagus. Kalau ditambah rukunya, niscaya lebih mantap. Kalau ditambah sujudnya, niscaya lebih afdal. Atau kalau berzikir dengan rame-rame, bergemuruh suaranya bersama-sama, skur, itu kan lebih bagus. Apalagi di komando, seperti paduan suara. Maka ini adalah perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti menyelisihi Nabi. Menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Dan kalau menyelisihi ajaran Rasulullah sengaja-sengaja, berarti orang ini kurang ajar. Merasa lebih pintar dari Nabi, lebih tahu dari Nabi, merasa lebih alim dari seorang Rasul. Maka diadabnya karena itunya. Bukan karena zikirnya, bukan karena salatnya. Tapi diadab karena merasa lebih tinggi dari Nabi, merasa lebih tahu, merasa sok pintar. Ya. Qanibidina azakumullah. Qala al-Albani rahimahullah. Berkata Syekh al-Albani rahimahullah. Hada min bada'i' ajwibati Sa'id ibn Musayyib. Kata Syekh al-Albani, ini merupakan keunikan, kehebatan, jawaban-jawaban Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Ini jawaban tadi bukan. Bukan karena salatnya, tapi karena penyelisihan kamu terhadap sunnah. Ini sungguh min bada'i' ajwibati Sa'id bin Musayyib. Merupakan keunikan-keunikan dari jawaban beliau. Jawaban Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Wa huwa silahun qawiyyun al mubtadi'ah dan ini senjata yang sangat kawi, senjata pamungkas, senjata yang kokoh kuat untuk melawan mubtadi'ah, untuk melawan ahlul bid'ah alladzina yastahsinuna katsiran minal bid'i bism annaha dzikrun wa salah yaitu ahlul bid'ah yang biasa yastahsinun yang biasa menganggap baik kebanyakan kebinahan kebinahan mereka yang biasa menganggap baik sekian banyak kebinahan mereka dengan alasan ini kan zikir ini kan sholat masa kita diadab karena zikir masa kita akan diadab karena sholat Padahal zikir-zikir dengan cara bid'ah, salat-salat dengan cara bid'ah. Thumma yunkiruna ala ahli sunnati inkara dhalika alaihim. Ahlul bid'ah setelah menganggap bagus kebid'ahan mereka, setelah menganggap baik kebid'ahan mereka, bahwa ini salat, ini zikir, masa zikir jelek, masa salat jelek. Setelah itu mereka mencerca dan mengingkari ahli sunnah karena mereka mengingkari kebidahan-kebidahan tersebut. Wa yattahimunahum bi'annahum yunkiruna dzikr kemudian menuduh ahli sunnah bahwa mereka anti zikir Menuduh ahli sunnah bahwa mereka anti salah, nggak pernah bersolawat kepada Nabi, nggak pernah sholat-sholat yang baik, nggak pernah mereka mengerjakan sunnah-sunnah. Lihat, ikhwan azakumullah, itu cara-cara kuno dari caranya ahlul bid'ah. Itu cara-cara klasik yang sudah selalu dipakai sejak lama, sejak zaman dulu. Mereka kalau mengerjakan kebinaan selalu beralasan, ini kan zikir, ini kan sholat, ini kan sholawat kepada Nabi. Masa sholawat kepada Nabi nggak boleh? Masa zikir nggak boleh? Masa sholat sunnah nggak boleh? Sholat jamaah di lapangan. Di bulan safar Kata mereka sholat talak bala. Tolak bala. Berjamaah seperti sholat ini ya. Ketika ditegur, kalian melarang kita sholat. Masa sholat dilarang? Sholat kan baik, sholat kan bagus, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya azakumullah jawaban kita apa? Kepada mereka? Jawaban kita seperti jawaban Sa'id bin Musayyib rahimahullah seorang alim ulama ahlul hadis ya. murid dari mereka mereka para ulama yang sebelumnya ya. dari salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in lihat ya. jawabannya sangat bagus bukan karena masalah salatnya bukan masalah zikirnya bukan masalah salawatmu tetapi karena kebinahan-kebinahan yang ada di dalamnya menunjukkan bahwa kamu menyelisihi Rasul merasa lebih alim dari Nabi, merasa lebih tahu dari Nabi, merasa kamu lebih hebat, lebih tahu dalam cara beribadah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jeleknya. Kalau mau zikir, zikir dengan cara sunnah. Kalau mau salat, salat dengan cara sunnah. Kalau mau salawat, salawat dengan cara sunnah. Masa salawat nggak boleh? Memang mereka tuh wahabi, anti salawat, gak pernah bersalawat kepada Nabi. Kata siapa? Mereka ahli sunnah selalu mengingatkan. Kalau disebut nama Nabi, ucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap menyebut Rasulullah SAW, diperintahkan untuk bersalawat. Bahkan dikatakan oleh mereka para ulama ahli sunnah, siapa yang tidak bersalawat kepada Nabi ketika disebut nama beliau, maka dia adalah orang bakhil. Bakhil, pelit dan majelis yang di sana tidak ada zikrullah dan tidak ada sebutan salawat kepada Nabi dikatakan majelisnya seperti bangkai busuk. Siapa bilang mereka anti salawat? Hanya saja ahlu sunnah menentang salawat-salawat bid'ah yang ditambah dengan kalimat-kalimat bid'ah yang akhirnya terjerumus sebagiannya ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Solawat badar. Tawasul dengan ahli badar. Tawasalna bismillah boleh. Silahkan tawasul bismillah. Karena itu nama Allah SWT. Boleh tawasul dengan nama Allah. Tapi kemudian diakhiri wabi ahli badri ya Allah, bertawasul dengan ahli badar. Ini beda. Tidak ada yang mengajarkan tawasul dengan manusia. Diajarkan untuk berdoa langsung pada Allah SWT. Apalagi salawat nariyah. Berikan salawat yang sempurna kepada Nabi yang melepaskan segala kesulitan. Yang melepaskan segala kesulitan Nabi atau Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bukan Nabi. Nabi SAW tidak menakdirkan kebaikan dan keburukan. Allah perintahkan pada nabinya, Qul. Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Qul inni la amliku lakum darran wa rashada. Katakan wahai Nabi pada mereka. La amliku lakum darran wala rasyada. Aku tidak bisa menentukan darran wala rasyada. Nggak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Bukan aku yang menentukan kebaikan keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi tunhallu bihil kurabat. Yang terlepas dengan beliau segala kesulitan. Siapa yang menyebabkan ia menyelesaikan atau melepaskan kesulitan? Allah Subhanahu wa taala. Amman yujib Amman yudul mutarra idha da'ahu. Siapa kata Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan? Amman yujibul mutarra idha da'a. Wa yakshifus su. Dan yang menghilangkan kesusahan-kesusahan. Allah. Maka kita bukan menentang salawatnya. Salawat bagus. Diperintahkan, disuruh oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh oleh Allah. Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Maka kalian wahai orang-orang yang beriman. Ucapkanlah salawat kepada Rasulullah SAW. Wasallimu taslima. Kalau Nabi Azakumullah salawatnya Allah kepada Nabi maknanya membanggakannya di hadap seluruh penduduk lain. Dan salawatnya malaikat adalah mendoakan dan salawatnya kita dalam mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini yang diajarkan langsung dari mulut Rasulullah SAW. Ketika mereka bertanya, Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaihi? Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Kata Nabi, "Qulu," ucapkan, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qulu kata Nabi ucapkan demikian. Kemudian muncul orang-orang yang sok tahu. Merubah salawat tadi dengan salat-salat yang baru yang aneh-aneh. Ditambah dengan kebidahan-kebidahan, bahkan terkandung dalamnya kesirikan-kesirikan. Maka ketika diingkari, bukan mengingkari salawatnya. Jangan berpura-pura bodoh. Jangan berpura-pura bodoh. Yang diingkari oleh ahli sunnah adalah kebidahannya. Kemudian mereka menyatakan masa Allah akan mengadab kita karena kita bersalawat. Masa Allah akan mengadab kita karena kita zikir. Qanibina Jawaban Ibn Musayyib sungguh jawaban yang sangat bagus. Kata Syekh Al-Albani, sungguh jawabannya merupakan silahun qawi. Jawaban Ibn Musayyib merupakan senjata yang ampuh untuk melawan para ahlul bid'ah. Bahwa kami mengingkari kalian bukan karena kalian dikir. Silakan dikir itu diperintahkan. Ibadah. Silakan bersalawat itu ibadah. Mendapatkan pahala yang besar. Tapi jangan dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Jangan dengan tambahan-tambahan yang dibikin-bikin oleh kalian. Kalian bukan Rasul, kalian bukan Nabi. Jangan sok tahu. Nabi yang paling alim mengajarkan. Qulu. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Maka kata Syekh al bani memang ahlul bid'ah selalu beralasan dengan menyatakan ini kan zikir, ini kan salawat, ini kan salat, maka ini baik. Kemudian mengingkari ahli sunnah. Yattahimunahum bi'annahum yunkirun al dikir was-salah. Kemudian menuduh ahli sunnah bahwa mereka anti dikir, anti salawat katanya. Wahum fil haqiqa innama yunkiruna khilafahum lis-sunnah. Padahal mereka ahli sunnah hanya mengingkari penyelisihan mereka terhadap sunnah. Mengingkari penyelisihannya terhadap sunnah. Penyelisihan terhadap sunnah dalam zikir-zikir bid'ah mereka. Penyelisihannya terhadap sunnah dalam salawat-salawat bid'ah mereka. Fidzikri wassalah wa Yang berikutnya, Qala Abu Aliyah. Rahimahullahu ta'ala. Ta'allamul Islam. Fa'idha ta'allamtumuhu. Fala targhabu anhu. Pelajarilah Islam. Dan kalau kalian sudah mempelajarinya, janganlah engkau benci kepadanya. Targhabu anhu raghiba an, maknanya benci. Ini kalimat raghiba kalimat yang unik. Maknanya bisa benci, bisa suka. Bertentangan dalam satu kalimat. Bisa maknanya suka, bisa maknanya benci. Tergantung bergandengannya dengan apa. Kalau rogi fi artinya suka. Tetapi rogi an artinya benci. Paman rogi an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku bukan golonganku kata Nabi. Tetapi kalimat raghiba dengan fi maknanya suka. Nah, rogabu fi kada. Sukailah ini, sukailah itu. Nah, maka di sini targhabu anhu artinya jangan kalian benci. Kalau sudah tahu Jangan kalian benci. Pelajarilah Islam dan Islam itu terdiri dari sunnah demi sunnah. Sebagaimana dalam bab yang lalu. Bahwa Islam ini terdiri dari sunnah demi sunnah. Maka pelajarilah Islam. Kalau kalian sudah mempelajarinya, jangan benci pada satu sunnah pun dalam Islam itu. Waalaikum alaikum bisiratil mustaqim. Fahinnaul Islam. Dan atas kalian untuk menjalani jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Karena itulah al-Islam. ولا تحرف ولا تحرف الصراط يمينا وشمالا dan jangan kalian menyimpang dari jalan yang lurus ke kiri ataupun ke kanan wa alaikum bisunnati nabiyyikum dan atas kalian untuk mengikuti sunnah nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walladzi kanu alaihi min qabl an yuqtalu sahibukum sahibuhum dan hendaklah kalian pegang apa yang mereka dulu ada di atasnya sebelum mereka membunuh sahabat kalian. Apa yang dimaksud? Sebelum terjadinya pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum terbunuhnya Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Artinya peganglah mereka. Peganglah sunnah dan jalannya jalan para sahabat sebelum muncul kelompok-kelompok bid'ah. Diawali kelompok bid'ah itu dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian membunuh sahabat. Dan mereka kemudian mempengaruhi satu kelompok menjadi kelompok yang hulu kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu Syiah Rafidhah. Dan juga mereka mempengaruhi kelompok lainnya yang justru anti terhadap para sahabat. Dengan alasan karena sahabat tadi merebut haknya Ali bin Abi Thalib. Maka yang ini bukan yang dimaksud. Atas kalian untuk menjalani jalan mereka para pendahulu, tapi bukan yang itu. Bukan Syiah Rafidah, bukan mereka-mereka dari golongan Sabaiyah. Aliran Abdullah bin Sabah. Ya, ikutilah mereka para sahabat sebelum terjadinya fitnah Sabaiyah. Qabla an yaqtulu sahibahum wa yaf'alu alladhi fa'alu. Sebelum mereka membunuh sahabat kalian, sebelum mereka membunuh khalifah Utsman bin Affan, sebelum mereka melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu khuruj, pemberontakan terhadap khalifah. Fa inna qad qara'na lil qad qara'na al-Qur'an min qabli an yuqtalu sahibuhum. Sahibahum, sungguh kita sudah membaca Al-Qur'an sebelum mereka membunuh sahabat mereka sendiri. Wa min qabli an yaf'alu ma fa'alu dan kami sudah membaca Al-Qur'an, mempraktekkan Al-Qur'an, menerapkan Al-Qur'an sebelum mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Sebelum mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan, pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum muslimin. Sudah kita baca Quran sebelum kejadian tersebut. Bi asyar sanah. 15 tahun kami membaca Al-Quran dan merapkan Al-Quran. Panabirina Azzaqullah lihat ucapan Abu Aliyah. Rahimahullahu ta'ala. Ambillah dari para sahabat. Sebelum terjadi fitnah-fitnah sabaiyah yang menumpahkan darah para sahabat. Dan mereka sudah mengamalkan Quran ini selama 15 tahun sebelum terbunuhnya عثمان بن عفان وإياkum wahadhil ahwa dan hati-hati kalian dari hawa nafsu hawa nafsu ini. Apa yang dimaksud hawa nafsu hawa nafsu? Yang menyebabkan mereka membunuh Utsman bin Affan. Yang menyebabkan mereka gulu kepada Ali bin Abi Thalib. Yang menyebabkan mereka sesat menyimpang ke dalam kesesatan Rafidhiyah dan kesesatan Khawarij. Itu hawa. Maka kata Abu Aliyah, "Iyyakum wa hadhil ahwa." Hati-hati kalian dari hawa nafsu hawa nafsu tersebut. Disebut dengan isyarah hadhihi dan disebut dengan alif dan lam al-ahwa. Artinya sudah ma'ruf. Alif lam dan lil ahad ditambah lagi ma'rifahnya dengan kalimat hadhihi. Maka yang dimaksud sangat jelas. Setelah menyatakan ikutilah para sahabat sebelum terjadinya fitnah-fitnah kesesatan khawarij dan kesesatan syiah rafidah. Ikutilah mereka. Mereka sudah mengamalkan Al-Quran sebelum munculnya syiah rafidah. Sebelum munculnya khawarij. Mereka sudah menerapkan Al-Quran sekian belas tahun. Dan hati-hati dari hawa nafsu-hawa nafsu tersebut. Kira-kira isyaratnya kemana itu? Hah? Kemana? Kalau bukan kepada Khawarij dan Rafidah. Keduanya kelompok Ahlul Ahwa. Maka kata Abu Aliya, Iyakum wahadil ahwa allati tulqi bainan nasil adawa wal baghdha. Hati-hati kalian dari hawa nafsu hawa nafsu tersebut yang menyebabkan perpecahnya manusia dan terjadinya di tengah manusia al-adawatu wal baghdha, yang menyebabkan terjadinya al-adawah, permusuhan-permusuhan, wal baghdha, kebencian-kebencian, bahkan berakhir dengan pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Mengapa terjadi pertumpahan darah? Karena munculnya kelompok-kelompok aneh. Pengekor-pengekor hawa nafsu. Kelompok-kelompok aneh saya katakan. Yang kelompok dengan pemahaman yang aneh yang baru, yang tidak pernah dikenal oleh para salafnya. Salah bunuh. Dari mana? Berbuat dosa halal darahnya. Kalau berbuat dosa besar, maka kafir keluar dari Islam, halal darahnya. Ini dari mana? Pemahaman siapa? Para sahabat tidak begitu. Rasulullah SAW tidak mengajarkan seperti itu. Ini yang dikatakan ahwa, pemahaman-pemahaman hawa nafsu yang menyebabkan permusuhan, pertikaian dan pertumpahan darah. Qala Asim al-Ahwal, "Fahadatsul Hasan, faqala sadaqa wa nasah." Kata Asim al-Ahwal, aku sampaikan hadis ini. Ucapan siapa tadi? Ucapan Abu Aliyah. Aku sampaikan kepada Al Hasan Al Basri, rahimahullah, bahwa Abu Aliyah ngomong gini gini gini gini gini. Bagaimana pendapatmu? Al berkata Al Hasan rahimahullah, sadaqa wa nasah. Sungguh benar dia dan dia menasehati. Yani sadaqah benar ucapannya, nasaha dia telah menasehati dengan ucapan tadi. Ucapan tadi benar-benar nasihat yang jujur, nasihat yang hak, nasihat yang benar atas kalian untuk mempelajari Islam dan kalau sudah kalian ketahui, jangan kalian enggan. Kalau sudah diketahui sunnah demi sunnah, jangan kalian tinggalkan. Ikutilah jalan yang lurus, karena jalan yang lurus itulah Islam. Dan peganglah sunnah Nabi kalian. Dan peganglah jalan mereka para sahabat sebelum munculnya fitnah-fitnah. Dan hati-hati kalian dari hawa nafsu yang menyebabkan fitnah-fitnah tersebut. Hawa nafsu yang menyebabkan permusuhan dan pertikaian di kalangan kaum muslimin. Sadaqah wa nasah. Sungguh benar dan menasehati. Fahadastu bihi Hafsah binti Sirin. Aku sampaikan pula beritanya kepada Hafsah binti Sirin. Hafsah anaknya Sirin rahimahullah. Berarti saudaranya ibu Sirin. Sampaikan ucapan Abu Aliyah tadi. Faqalat maka berkata beliau seorang wanita yang faqih Hafsah binti Sirin Qalat ya bunayya anta haddatsa bihadza Muhammadan? Qultu la. Qalat haddatsu bihi. Kata Hafsah, ya anakku, wahai anakku, apakah engkau sudah menyampaikannya kepada Muhammad? Yang dimaksud Muhammad ibn Sirin, saudaranya. Ya. Qultu la. Aku belum menyampaikannya. Sampaikan kepadanya. Ya. Dia gembira dengan kalimat tadi dan mengatakan sampaikan kepadanya muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat tadi adalah kalimat-kalimat yang disepakati oleh sekian para ulama salaf, ya, sekian para tabi'in, kalimat-kalimat emas yang menunjukkan kalimat itu hak. Ya. Kesepakatan mereka bahwasanya ikutilah sunnah dan jalanilah jalan salaf dan jangan terbawa dengan hawa nafsu yang menyebabkan tersesatnya khawarij dan menyebabkan tersesatnya rafidah syiah Dikatakan oleh Waqi Ibn Jarrah rahimahullah, "Inna ahlal ilm yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Wa ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum." Kata Waqi Ibn Jarrah, ahlul ilmi para ulama, mereka menulis apa yang untuk mereka dan apa yang atas mereka. Adapun ahlul ahwa tidak menulis kecuali apa-apa yang untuk mereka saja. Apa bedanya untuk mereka dengan atas mereka? Untuk mereka maknanya mendukung apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan. Kalau atas mereka artinya menyalahkan apa yang mereka lakukan, menyalahkan apa yang mereka katakan. Kalau ahlus sunnah menyampaikan apa adanya. Lahum wa alaihim. Apakah yang mendukung mereka ataupun yang menyalahkan mereka? Bahwa ini hadis sahih. lo tapi kalian kok begini? Kami yang salah, hadis ini yang benar. Berarti menyebutkan dan menyampaikan hadis walaupun hadis itu menyalahkan dia sendiri, menyalahkan mereka sendiri dan mereka menyatakan kami menghentikannya, kami bertobat kepada Allah dan kami merubah. Ini malahum wa ma'alaihim. Apa yang mendukung mereka ataupun yang menyalahkan mereka. Adapun ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, adapun mereka-mereka ahlul dalal, maka mereka mengambil dan meriwayatkan hanya apa-apa yang mendukung mereka. Ah, ini hadis cocok nih, bagus nih. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Kalau ada hadis yang tidak cocok, yang ternyata menentang dirinya, aduh kalau begini bahaya ini. Saya bisa ditinggalkan orang. Jangan sampaikan, sembunyikan. Wah, ini hadis nggak cocok ini dengan akal. Singkirkan. Ah ini hadis. Nanti kita akhirnya malah disalahkan. Lu jangan. Sembunyikan. Ini ahlul bid'ah wa balalah. Ahlu sunnah meriwayatkan malahum wa ma'alaihim. Ahlu sunnah meriwayatkan semua hadis-hadis yang sahih yang mereka dapatkan. Apakah membenarkan atau mendukung mereka ataupun menyalahkan dan menegur mereka. Sedangkan ahlul bid'ah, ahlul hawa hanya menyampaikan yang menguntungkan mereka saja yang dianggap merugikan, yang dianggap menyalahkan mereka, mereka tidak riwayatkan, mereka sembunyikan. Ini hawa nafsu. Jangan sampai kita terbawa dengan hawa nafsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.